Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga kita diberikan hidayahnya untuk terus di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berdoa kepada Allah azza Wajalla. Allah sampaikan kita pada Ramadan yang akan datang ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan untuk jadwal saya yang terakhir sebelum Ramadan tiba. Maka ada baiknya membabit tazkir sebagai bentuk mengingatkan ada beberapa hal seputar hukum Ramadan yang perlu kita kaji karena kita al-ilm qabla al-qaul wal amal ilmui sebelum diucapkan dan sebelum diamalkan maka insya Allah Azza wa Jalla ada beberapa poin yang kita akan ambil pada kesempatan hari ini insya Allah Kemudian, yaitu poin yang pertama kita ambil fadlu shaumi Ramadan, keistimewaan puasa Ramadan. Kemudian nanti kedua insya Allah akan kita ambil an-nahyu an taqaddumi Ramadan wa ma yuqal inda ru'yatil hilal. Larangan berpuasa sebelum tibanya Ramadan dan apa yang kita baca ketika melihat hilal bulan sabit Ramadan telah tampak. Kemudian yang ketiga, fadlul umrah fi Ramadan. Keutamaan umrah di bulan Ramadan. Baik, poin yang pertama, keistimewaan saum Ramadan. Pertama kita mengimani bahwasanya Ramadan atau puasa Ramadan merupakan salah satu dari arkan al-Islam. Rukun Islam yang agung yang Allah Azza wa Jalla wajibkan atas umat ini dan diwajibkan pula atas umat-umat sebelumnya. Diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla secara berangsur-angsur. Tidak sekaligus. Itu pada tahun kedua Hijriyah. Tepatnya pada bulan Syaban Allah wajibkan puasa Ramadan. Barulah Nabi berpuasa pada Ramadan tahun kedua tersebut sampai sembilan tahun yaitu tepatnya berarti 9 kali Ramadan atau 9 kali puasa puasa baru Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Nah, apa keistimewaan puasa Ramadan ini? Yang pertama kita ambil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Allah Azza wa Jalla berfirman dan ini dikatakan hadis kursi. Dan ingat, tidak semua hadis kursi sahih. Sebagaimana tidak semua hadis sahih, maka tidak semua hadis kursi pula sahih. Berbeda dengan Al-Qur'an. Baik. Allah Azza wa Jalla berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni adam lahu illa seluruh amalan anak Adam itu milik mereka makna dari milik mereka adalah pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh. ada satu kebaikan ya hanya satu saja ada satu pahala dilipat gandakan menjadi berapa? Sepuluh, sepuluh. ada satu amalan dilipat gandakan menjadi tujuh, tujuh ratus. ya tujuh ratus. Ah. tujuh ratus kali ini lipat Nah, puasa ini dikatakan oleh Allah, semua anak Adam itu atau semua amal anak Adam itu miliknya. Ada pahala yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa itu milikku. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan memberikan balasan. Dan Allah Azza wa Jalla ketika dia memberikan balasan tanpa hisab tanpa ada perhitungan, tanpa ada jatah, tanpa ada bata, batasan. Maka nah, hendaklah ketika kita berpuasa ini benar-benar imanan wahtisaban. Dorongan iman bukan kebiasaan. Mengharapkan pahala. Ini yang pertama keistimewaan Ramadan, keistimewaan puasa, yaitu Allah akan membalas tanpa ada perhitungan. Yang kedua, wasya junnah. Puasa itu merupakan junna. Apa makna junna? Perisai, tameng, ende. Ya, ibarat orang presian. Nah, ia menjadi tam, uh, dia harus punya apa? Tameng, endenya untuk nangkis. Ya, Nah, tamyang ini ada dua jenisnya. Di akhirat, tamyang dari api neraka. Di dunia, tamyang kita untuk jangan jatuh dalam nafsu dan syahwat dan maksiat. Maka seluruh syariat Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan manfaat dunia dan mendatangkan manfaat akhirat. Bukan hanya manfaat akhirat, dunia pun datang manfaatnya. Ambil contoh, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditikam oleh seorang Majusi Feruz ya Abu Lu'lu setelah dokter angkat tangan putus asa ya ibaratnya seperti itulah artinya sudah nggak ada harapan Umar mau hidup lagi maka orang-orang datang untuk menjenguknya satu persatu masuk, datanglah seorang pemuda. Yang mana pemuda ini memuji Umar dengan pujian luar biasa. Selesai Umar dipuji, pemuda ini keluar. Umar menoleh, Umar menatap. Ternyata pemuda ini sarungnya, jubahnya di bawah mata mata kaki. Umar mengatakan apa? Panggil orang itu, panggil anak itu masuk, suruh masuk lagi gitu. Lalu dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, "Irfa thawbak." Angkat sarungmu. Fa innahu anqa li thawbika wa atqa li rabbika. Karena engkau mengangkat sarungmu lebih menjadikan pakaianmu lebih bersih dan kamu lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan manfaat dunianya, apapun dari syariat Allah swt pasti punya man, manfaat dunia maupun akhirat. Di sini dikatakan asyamu junnah, puasa ini junnah, perisai. Perisai dari apa? Perisai di dunia ini dari syahwat karena Nabi mengatakan ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu menikah segera menikah. Disebutkan pemuda bukan berarti yang tua nggak disuruh nikah. Cuma apa dawai pendorong untuk nikah pada yang muda lebih yang muda lebih dahsyat, lebih kencang dibandingkan yang tu, tua. Ya, kalau yang tua nanti semangat nikah apa katanya tua-tua keladi semakin tua semakin jadi katanya nanti. Ya. Jadi dikatakan di sini apa syabab pemuda Kenapa? Fa'innahu aghaddu lil basar. Lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil faraj, lebih menjaga kemaluan. Faman lam yastati, jikalau tidak mampu buat, tidak mampu untuk nikah, fa'alaihi bisawm, maka hendaklah dia puang, fa'alaihi bisiyam, puasa. Fa'innahu lahu wija. Karena puasa ini sebagai peri perisai akan menundukkan syahwatnya. Nah di sini Nabi katakan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wasiyamu junnah." Puasa itu perisai. Perisai dari apa? Dunianya syahwat. Kenapa dikatakan perisai ini dari syahwat? Karena kalau makanan nggak ada masuk, maka otomatis aliran-aliran darah pun ya tuh saluran-saluran aliran darah ini mengempes. Maka apa? Untuk bekerja berat lemah, untuk itu lemah. Ya, Tinggal yang tersisa apakah imannya kuat apa tidak. Maka apa? Akan memperkecil jalannya bangkitnya syahwat tersebut. Meskipun masih ada syahwat. Hadawa. Kemudian manfaat akhirat adalah apa? Yaitu penghalang dari api neraka karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya man sama yaman fi sabillillah ba'adallahu bainahu wa baina wajhi sab'ina kharifa hmm. Siapa yang puasa sehari di jalan Allah Allah akan jauhkan antara dia dengan neraka itu perjalanan 70 tahun sehari apalagi 30 hari ditambah 6 hari lain lagi nanti Arafah, lain lagi Ashura, ya, lain lagi ya puasa Senin Kemisnya dan semisalnya. Tapi syaratnya fi sabilillah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhar. Dan apabila hari seorang di antara kalian berpuasa, tidak rafat berkata-kata kotor yang membawa kepada jima' dan semisalnya wala tidak juga berbuat kacau teriak-teriak Ya. ya, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Sekiranya ada yang mencacinya, memakinya, membunuhnya, memeranginya, katakan aku puasa. Berarti yang ketiga, keutamaan puasa apa? Syahrus sabr. Mendidik kita untuk sabar. Jangan temperamen. Sabar. Meskipun sabar ini betul setiap hari dibutuhkan. Dan sabar untuk taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar terhadap takdir Allah, keputusan Allah yang memilukan. Nah, latihan sabar diantaranya dalam puasa. Dan ini salah satu keistimewaan puasa ini mendidik kita untuk sabar. Yang keempat, Walladhi nafsu Muhammadin biyadi. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La khalufu famis sa'im indallah atyabu min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi dari gas kasturi. Ini adalah bentuk dari tasliyah apa arti tasliyah? Hiburan bagi orang-orang yang berpuasa. Ketika di dunia mungkin mulutnya bau. Ya, bau karena apa? Bau karena makanan tidak ada yang masuk, bukan bau karena rokok. Kalau bau karena rokok sudah nyiksa diri, nyiksa orang ini supaya ini mulut ketika tidak ada isi atau perut ketika enggak, enggak, enggak ada yang masuk bau. Ya, bau. Ini namanya khaluf. Ini Allah Subhanahu wa taala hibur orang-orang yang berpuasa ini. Ya, sabar, mulut memang bau. Karena bukan bau gigi ini, bukan bau karang, tetapi apa? Perut yang kok kosong naik. Nah, Allah hibur dia. Ini lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kasturi rajanya minyak minyak wangi. Yang kelima, idza mhm. luwalis ini farhatan. Orang yang berpuasa diberikan dua kesenangan, dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Yafrahuhuma yang mana dengan dua ini dia sangat senang. Pertama, idza aftar. Senang ketika berbuka setiap sorenya. Lebih senang lagi ketika berbuka sekali-kali tiba Idul Idul Fitri. Ya, satu, ini kebahagiaan dunia apa tidak? Kebahagiaan dunia. Manfaat akhiratnya apa? Wa idza laqiya rabbahu fariha bi Ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dia akan senang membawa pahala puasa. Tapi ingat ini ketika puasa kita ikhlas. Maka itu sebabnya dalam sholat malamnya, tarawehnya, kemudian dalam sholat waktu Lailatul Qadarnya, kemudian puasanya diingatkan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam man shoma Ramadan imanan wa tisaban. Ini yang perlu ditanamkan. Imanan. Apa mendorong kita puasa? Iman. Sehingga tidak berat bagi kita berpuasa. Apa mendorong kita pahala? Karena ganjaran pahala yang tidak terhitung dan tidak terhing terhingga. Yang mana bulan ini terkumpul segala kebaikan atau sekian banyak kebaikan yang tidak terkumpul pada bulan-bulan yang lain. Yang mana apabila kumpul pada diri seseorang saja dalam satu hari wajib masuk surga. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka hadis yang panjang ini menyimpan sekian banyak keistimewaan bagi puasa tersebut. Maka cocok Allah khususkan untuk dirinya. Dihususkan untuk dirinya. Dan tentu yang namanya puasa ini bainana wa Allah. Antara kita dengan Allah yang tahu para jemaah. Maka kadang orang-orang dahulu orang-orang kampung ini tandanya puasa katanya berludah terus. Kalau tidak berludah tidak bukan puasa katanya. Ya subhanallah. Ini ibadah sir, ibadah sembunyi-sembunyi jangan ditampakkan. Ya. ya. Bayangkan orang membunuh kita, orang memukul kita, seharusnya apa? Lipat saja kalau memang berani. Tapi jawabannya apa? Ini soal Saya puasa. Subhanallah. Maka apa? Syahrus sabar. Bulan melatih kesabar, kesabaran. Maka bukan saja yang puasa ini adalah perut, tetapi lidah juga puasa, tangan juga puasa. Ini ini apa? Ada membunuh kita seharusnya apa? Lawan. Tapi bukan dilawan di sini, tapi apa? Katakan, maaf saya sedang puasa. Baik, hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul qadri" Siapa yang bangun pada Lailatul Qadar? Bangun apa? Bangun malam, sholat, zikir, tilawatul Quran, doa, imanan. Yang mendorongnya bangun karena imannya. Wahtisaban karena mengharapkan pahala besar yang mana salat atau ibadah Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini yang mendorongnya untuk bangkit ibadah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosanya telah lalu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Wa man shama Ramadan dan siapa yang puasa Ramadan, dorongan iman juga karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban mengharapkan pahala yang begitu besar. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Perhatikan di sini para hadirin. Tabiat manusia senang dengan ganjaran, senang dengan upah. Maka ditekankan imanan wahtisabat. Iman yang mendorong kita kemudian harapkan pahala. Jangan mengatakan saya tidak butuh pahala. Enggak ada yang tidak butuh pahala para jemaah. Ya, Sampai Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan yang namanya kebaik kebaikan. Kebaikan pahala. Walau antal ka akhaka biwajhin tal. Meskipun bertemu dengan kawan hanya dengan muka yang cerah ceri ceria itu sudah soda sodakah. Nah di sini lebih dahsyat lagi. Lailatul Qadar, salat maka petunjuk Nabi Alaihi wassalam disebutkan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, karena sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-akhir ya, Nabi kalau sudah masuk 10 akhir syadda mi'zarahu, ikat pinggang dikuatkan. Wa ahya lailahu, malamnya dihidupkan. Untuk apa? Iba wa ayqadha ahlahu, istri dan anaknya dibangun dibangunkan. Maka hendaklah kita para hadirin mengingat masjid kalau sudah 10 terakhir mulai sepi, di sini bangkit dari keluarga, kepala rumah tangga, orang-orang bertanggung jawab, bangkitkan anak istri kita, mari ke masjid. Semangati mereka. Ya. Jangan semangati untuk beli pakaian. Jangan semangati untuk pergi ke pusat perbelanjaan. Nah, semangati untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ingat, ini adalah babak penentuan. Babak terakhir, sepuluh terakhir ini. Karena di sini Lailatul Qadar. Man hurima khairaha, hurimal khairu kullah. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan pada malam Lailatul Qadar itu atau malam Qadar itu, maka dia terhalang dari segala kebaikan sudah. Jadi ibaratnya mau finish. Nah, kalau sudah mau finish nyerah bagaimana? Gagal apa enggak? Ya gagal. Ya. Jangan di awal semangat, ujungnya sel selesai. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Penjelasannya, syara Allahu sauma. Allah syariatkan puasa. Wakhtassahu binafsihi dan puasa ini Allah khususkan untuk dirinya. Min sairil ibadat di atas ibadah-ibadah yang lain. Ya, salat tidak disebut. Oh ya, aku yang punya salat. Haji tidak disebut aku yang punya haji. Zakat tidak disebut aku yang punya zakat. Jihad nggak disebut aku yang punya jihad. Tapi pas puasa Allah mengatakan apa? Wa asyamuli. Puasa itu adalah milik milikku. Apa ini? Tashrifan lahu sebagai bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk puasa. Wa wa'ada alaihi bil ajril jazil dan Allah janjikan dengan pahala yang melim melimpah. Wa ja'ala sauma ramadhana sababan limaghfiratiz dzunub dan Allah jadikan puasa Ramadan sebab diampuninya dosa dosa-dosa cocok dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mengaminkan Jibril. Salah satu doanya Jibril apa? Rahima anf celaka dan hina seseorang. Adraka Ramadan. Dia bertemu dengan Ramadan. Falam yughfar lahu ternyata Allah tidak mengampuninya. Celaka. Katakan amin ya Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan. Mengaminkan apa kata Jibril? Baik. Poin yang kedua. An-nahyu an taqaddumi Ramadan bis wa ma yuqalu inda ru'yatil hilal. Larangan untuk memulai puasa Ramadan sebelum tiba waktunya. Artinya untuk waspada lebih baik kita mulai duluan. Kemudian apa yang dibaca ketika melihat bulan sah? sabit dan ini umum bukan saja Ramadan bulan apapun setiap melihat melihat bulan sabit baru muncul disunnahkan dan disyariatkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hadis yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن Nabi sallallahu alaihi wasallam qala قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين Janganlah seorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari. Gak boleh. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum kecuali kalau memang terbiasa puasa sejak awal syah Sya'ban. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali bulan apa? Ramadan. Dan tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak puasa kecuali di bulan Syah Syaban. Kenapa? Syaban ini ibarat sebagai pemanasan, sebagai latih latihan yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaka syahrun yaghfulun nasu anhu." Bulan itu banyak orang lalai. Dan bulan itu pula Allah Azza wa Jalla mengangkat amal saleh. Maka aku senang ketika amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa berpuasa. Nah, kalau terbiasa sejak awal tidak ada masalah. Meskipun puasa sampai tanggal 29, meskipun puasa sampai tanggal 30 30 tapi tidak pernah tidak pernah sama sekali puasa tiba-tiba sehari dua hari sebelum masuk Ramadan mulai puasa kita latihan dulu katanya tapi latihannya telat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah seorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari, kecuali seorang yang biasa puas puasa, maka silahkan dia puasa. Hadis ini muttafaqun alaihi. Hadis yang lain. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu li wa aftiru li Berpuasalah kalian dengan ru'yahnya, dengan melihat bulan. Berbuka artinya hari raya dengan melihat bulannya. Ya. Fa in ghummiya 'alaikum jikalau mendung. Fa akmilu iddata sya'bana 30. Sempurnakanlah Sya'ban itu tiga 30 hari. Inilah dia metode untuk menentukan masuknya Ramadan atau masuknya bulan apapun. Ada dua metode dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini merupakan ilmu pasti, ya bukan dengan rekaan, bukan dengan perhitungan. Karena Nabi Alaihi Wasallam tidak bisa menghitung, tidak pula menulis. Maka Nabi mengatakan bulan itu hakadha 30 wasyahru hakadha dan bulan itu sekian yaitu 29. Maka Nabi mengatakan puasalah dengan melihat bulan tersebut, berbukalah dengan melihatnya. Kalau ternyata mendung, maka sempurnakan Sya'ban itu menjadi 3 30. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Maka oleh karena itu para jamaah Allah azza jalla di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Diceritakan oleh Abdullah bin Umar, tara nasul hilala." Orang-orang berusaha melihat bulan. Faraaituhu fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik fa amara an-nasa bisiyam. Orang-orang berusaha melihat, ternyata aku yang melihat. Lalu aku beritakan hal tersebut kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam, Rasul pun memerintahkan orang untuk berpuasa. Alhamdulillah kita sekarang udah nggak perlu Kenapa? Karena cukup pemerintah dia yang punya dengan peralatan dan semisalnya kalau dengan alat aja nggak kelihatan maka apalagi dengan ma mata berarti apa sudah sempurnakan karena rata-rata sekarang ya dengan kecanggihan alat ini pakai apa tro teropong nah sekarang kalau sampai teropong nggak kelihatan tapi dalam kertas hitung-hitungan kelihatan bagaimana ini para jemaah ya. Ini kadang-kadang juga ya kita terlalu memaksakan diri juga. Hakikatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ilmu yang pasti, yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang semua orang pun bisa memprak mempraktikkannya dengan cara mudah seperti ini. Lihat, nggak kelihatan mendung maka sempur sempurnakan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullahu taala. An Ammar ibn Yasir dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dia berkata, "Man sama al yawm alladhi yashukku fihi an-nas faqad asa Abul Qasim yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam akhrajahu Tirmizi. Barang siapa yang puasa yang di hari, di hari yang diragukan. Hari berapa yang diragukan? 30 30. Ya. Misalkan malam 30 sore 29 malam 30 lihat ternyata kok nggak jelas ini wah ini nggak jelas ini mendung tidak muncul juga tidak katanya wah besok puasa saja sudah asal was waspada ini namanya hari yang diragu diragukan maka apa kata Ammar bin Yasir Beliau mengatakan siapa yang puasa di hari yang diragukan maka dia telah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan demikian? Karena masalah ini dan agama kita dibangun di atas dasar kepas kepastian. Ya. Kemudian hadis yang lain dari Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilal. Nabi kalau lihat bulan sabit beliau berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilal rushdin wa khairin akhrajahu at tirmidhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila melihat hilal umum bukan saja hilal Ramadan ya bulan sabit Ramadan tidak tapi bulan sabit apapun ketika Nabi melihat Nabi berdoa Allahumma ahillahu alina bil amni wal iman ya Allah jadikanlah bulan ini bulan keamanan dan bulan keimanan perhatikan di sini antara aman dan iman ini pasangannya ketika iman ada aman pun ada kalau tidak ada iman maka keamanan gak akan ada maka lihat Allah azza wajalla berfirman dalam surat Quraisy liila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf diamankan mereka dari rasa tak rasa takut kuncinya di surah apa falya falyabudu ini iman kemudian wassalamati wal islam ingin keselamatan ada pada Islam. Maka digandengkan keselamatan itu dengan is Islam. Karena Islam itu ya atau salamah diambil dari kata is Islam. Rabbi wa rabbukallah. Hai hilal, hai bulan sabit. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kita baca ketika melihat bulan sabit. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah tayyib penjelasannya saum ramadan ibadah puasa ramadan ibadah jelas waqataha Allah biwaktin mahdudin Allah tetapkan batasi waktunya dengan batasan, batasan tertentu Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusama qablah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berpuasa sebelum tiba waktunya ala sabilit tanattu sebagai bentuk berlebih lebihan atau kewas kewaspadaan yaumun au yauman sehari atau dua dua hari kecuali kalau memang terbiasa sejak awal syah sya'ban kenapa lima fi dzalika minal ghulu wa ta'addi hududillah ini bentuk dari sikap ekstrim melampaui batas berlebih-lebihan dan melampaui batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala poin yang ketiga fadlul umrati fi ramadhan keutamaan umrah di bulan ramadhan pertama umrah bulan apa saja disyariatkan Adapun apa yang dikatakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah hmm. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala beliau ketika berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan lasna na'riful umrah kami tidak pernah mengenal zaman dahulu umrah di bulan haji sahabat nggak tahu kalau bulan haji itu boleh um umrah Nah, maka kita katakan apa? Bahwasanya berumrah nih bulan apa? Apa saja. Nah, akan lebih mulia dan akan lebih utama ketika dilaksanakan pada bulan apa? Ramadan. Adapun bulan Rajab nggak ada ketentuan atau bulan uh, Rabiul Awal nggak ada ketentuan. Yang ada ketentuan keutamaan itu di bulan apa? Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati dari satu umrah ke umrah berikutnya kafaratun lima bainahuma sebagai penghapus dosa yang kita lakukan antara dua umrah tersebut wal hajjul mabrur dan haji yang mabrur apa mabrur yang tidak ada rafath la rafatha tidak ada kata-kata kotor kata-kata keji wala fusuk tidak ada kepasing Kepasingkan wala jidal tidak ada pula pertengkar pertengkaran di dalamnya Laisalahu jazaun illal jannah Gak ada balasan yang lain yang pantas kecuali apa surga Allah Subhanahu wa taala Bayangkan para jamaah ya, kalau ukurannya kita ini serah tambang katanya UNH hanya bayar 35 juta. 35 juta ukurannya bayar surga para jamaah. Itu tapi kalau hajinya benar. Kalau hajinya ikhlas. Tapi kalau hajinya tidak benar, hajinya tidak ikhlas, mau bayar berapa saja surga nggak bisa. Kalau memang ikhlas, apa kata Nabi SAW? Alaihi Wasallam? Ittaqun nar walau bisyiqi jamrah. Takutlah kalian akan neraka meskipun hanya dengan sebiji kur, sebiji kurma orang kita bisa masuk surga. Tapi apa? Ikhlas. Maka cocok dikatakan oleh para ulama kita, "Rubba amalin sadirin tukabbiruhun niyah." Banyak amal kecil bisa menjadi besar karena niat warubba amalin kabirin tusagiruh niyah. Banyak pula amal besar bisa menjadi kecil gara-gara apa? Niat. Hadis yang tadi muttafaqun alaih. Kemudian hadis berikutnya, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin minal ansar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberitakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada seorang wanita Ansar, "Ma mana'aki an tahijji ma'ana?" Hai fulana, kenapa engkau enggak ikut haji bersama kita? Qalat kana lana nadihan. Ya Rasulullah, kami punya dua unta. Fahajja Abu waladiha wa ibnuha ala nadhihin wa taraka lana dhihan alaihi ay nastasqi bihi ya abu waladiha wa ibnuha suami saya dan anak saya berhaji menggunakan satu on onta ditinggalkan oleh suamiku satu onta ini ini kita pakai menyirami kebun ngambil air Berarti perempuan ini tidak bisa berang berangkat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faidha ramadhan Ramadan fa'tamiri." Baik, kalau gitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tiba Ramadan, maka silahkan kamu umrah. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Berumrah di bulan Ramadan sama seperti pahala berhaji. Dalam lafaz yang lain, ya kahajatin ma'i sama seperti berhaji bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaihi. Penjelasannya Al-umratu minal ibadatil azima Umrah merupakan ibadah yang agung. Raghaba fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk berumrah. Wa akhbaro annaha min mukaffiratid dzunub. Dan Nabi memberitakan ini sebagai penghapus dosa. Bahkan ya ditambah haji para jamaah bukan saja penghapus dosa tetapi sekaligus penghapus kefakiran. Ya, jadi nggak ada istilahnya orang berangkat haji dan ini akan miskin. Justru akan tambah kaya. Cuma jangan menjadikan berangkat sering berangkat ini menjadi kebang kebanggaan yang akibatnya sirna semuanya. Wa idza uddiyat fi Ramadan, apabila ditunaikan umrah ini di Ramadan, fa innaha takunu fi waqtin fadilin, maka pelaksanaannya pada waktu mulia. Yang penting di bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kalau bulan 30 atau dari tanggal 1 sampai tanggal 29. Fayatadha'afu ajruha wa fadluha. Akan berlipat ganda pahalanya, akan berlipat ganda keutamaannya bihaitsu takunu kal hajjah sama sampai seperti berha berhaji. Jadi sekarang ini kalau sulit-sulit berhaji para jamaah ya. Maka apa umrah saja bulan Ramadan ya umrah saja pula pula pada bulan Ramadan loh tapi sayang nanti kalau tidak umrah pada bulan ah, kalau tidak haji nanti tidak dipanggil Pak Haji kita wah ini salah lagi nih niatnya nih ya kasih aja peci putih kalau gitu tambah sorban selesai berarti kita ke Mekah nih cari titel namanya nih ya bukan cari makbul apa tidak tidaknya bahaya ini ya dan tentu kita mengetahui bahwasanya bukan saja umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti berhaji. Apa juga yang lain? Dikir selesai sholat. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 dilengkapi dengan la ilaha illallah syarikat sama seperti umrah ah, haji. Kemudian pula selesai sholat subuh duduk di masjid zikir sampai terbit matahari kemudian setelah terbit beberapa saat sholat dua rakaat sama seperti apa ha? haji umrah. Kemudian pula datang ke majelis ilmu sama seperti ha? haji yang sempurna, sempurna, sempurna. cuma bedanya tidak ke Mekah saja. Kalau segi pahala sempurna. Halo. Wadhalika fi ayyamin min Ramadhan. Pada hari apa saja dari Ramadan. Wala yukhtassu hadzal fadlu bil ashril awakhir minhu. Ini tidak ada kekhususan 10 ter hari terakhir. Pokoknya kapan? Kapan saja yang penting di bulan Ramadan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga poin ini kita bisa mengambil beberapa fawaid. Al faidatul ula, faidah yang pertama fadlu saumi Ramadan, keutamaan puasa Ramadan. Yang kedua, idhamu thawabihi, besarnya ganjaran Ramadan. Saking besarnya tidak bisa disebutkan atau tidak disebutkan. Hanya disebutkan beberapa bagian. Kalau mulut bau lebih wangi dari kas kasturi. Ramadan bisa menahan nafsu syahwat, bisa menahan dari api neraka. Orang yang puasa Ramadan pintunya masuk surga khusus. Yang ketiga, anna sawma ramadhan imanan wa ihtisaban sababun limaghfiratiz dhunub al mutaqaddimah. Puasa Ramadan dibangun atas dorongan iman dan mengharapkan pahala ini merupakan sebab diampuninya dosa-dosa yang telah berlang berlalu. Ingat para jamaah, kita ini suka lupa kalau sudah lalu. Ya, seolah-olah diri tidak punya do dosa. Nah, dengan amalan-amalan akan menghapusnya. Catatan Allah nggak lupa para jamaah, meskipun dalam catatan kita lupa. Hati-hati. Ya. Kemudian faedah yang keempat. Tahrimu taqaddumi Ramadan bi siyami yaumin aw yaumain illa liman wafaqa adata siyamihi. Haram mendahului Ramadan guna berpuasa sehari atau dua hari kecuali orang yang terbiasa untuk puasa dari awal syah Sya'ban. Yang kelima, anna shauma mu'allaqun bi hilal. Puasa digantung, diikat dengan melihat bulan. Kalau tidak au ikmal atau menyempurnakan Sya'ban menjadi tiga 30 hari. Yang keenam, istihbabu qawli dzikril warid inda ru'yatil hilal dianjurkan membaca zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat bulan sabit secara umum. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Faedah yang ketujuh fadlul umrah, keutamaan umrah. Yang terakhir fadlul umrati fi ramadhan wa annaha wa annaha ta'dilu hajjatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang mana keutamaan umrah di ramadhan sama seperti berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para hadirin dirahmati Allah azza wajalla apa yang kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik. Wallahu taala ala wa alam. walhamdulillahirabbil alamin.